cerita dengan judul Misteri Uang Gaib. Siapa bilang pesugihan itu aman? Siapa bilang pesugihan bangkai tanpa risiko dan tak melanggar agama? Selama ini sering kita mendengar di media massa, baik media cetak atau media elektronik, di mana banyak masyarakat yang meskipun secara realitas sudah hidup di zaman modernisasi, tapi untuk hal-hal mistik klinik juga gaib masih diburu dan sangat diminati bukan hanya masyarakat Indonesia tapi sudah menjangkau negeri tetangga misalnya Hongkong, Kong, Cina, Malaysia dan lain-lain. Saya yakin di sana banyak sekali iklan-iklan klinik yang menyesatkan seperti uang balik, bank gaib dan macam-macam pesugihan yang lainnya yang konon si pemasang iklan bilang tanpa tumbal dan tidak melanggar beragama yang pada intinya mereka ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat yang sedang terbelit masalah finansial atau keuangan. Saya sengaja membahas masalah ini bukan karena tanpa alasan, tapi ada bukti nyata yang akan saya ceritakan di sini mana tujuan saya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa Anda harus berhati-hati terhadap apa yang Anda lakukan. Di sini saya ingin menceritakan kisah ini, khususnya pesugihan Bang Kaib yang diisukan katanya tak akan ada tumbal atau resiko dan tidak menyimpang ajaran agama. Buat saya pribadi yang namanya pesugihan, itu tidak ada yang aman, baik pesugihan putih atau pesugihan hitam. Tapi jika melihat perkembangannya, saya merasa iba Meskipun di zaman yang serba canggih ini, masih banyak cara dan upaya yang ditempuh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup berupa kekayaan. Memang, kemiskinan sebagai dampak lemahnya ekonomi sering mendorong manusia nekat untuk melakukan apa saja yang dapat mencapai keinginannya itu. Tidak peduli apakah cara-cara itu bertentangan dengan keimanan. Ini adalah salah satu curhatan dari teman yang tidak sengaja saya kenal. Kisah mistis kali ini sebuah kejadian nyata yang dialami oleh salah seorang pelaku yang pernah datang ke tempat pesugihan berupa bangkai. Nama-nama para pelaku sengaja kami samarkan untuk menjaga citra diri mereka. Inilah saksi nyata tentang Pesugihan Bangkai Ooh! <laughs> Anda melakukan ritual bangkai itu, anakku mati secara misterius. Nyawanya telah direnggut oleh jin penjamin pinjaman uang gaib itu. Saya termasuk salah satu sekelompok orang yang hendak mencari pesugihan dengan cara mencari pinjaman uang ke bank gaib. Lokasinya berada di daerah pesisir Laut Kidul, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada akhir 2001 yang lalu. Seperti kita ketahui, isu tentang keberadaan bank gaib yang berada di beberapa tempat di Pulau Jawa masih sangat kontroversial ketika itu. Konon, oh, biasanya persekutuan dengan modus bank gaib, yaitu berupa pinjaman uang pada makhluk halus. Dalam informasinya, tidak perlu mengembalikan dan tanpa tumbal dan aman tak melanggar ajaran agama. Tapi ternyata dalam prosesnya ada kesepakatan untuk mengembalikan dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya ada pertentangan batin waktu itu, tapi karena desakan ekonomi, saya jadi gelap mata dan tetap lanjutkan kesepakatannya. Tapi tanpa disangka, anakku juga ikut sebagai tumbal. Aku dilahirkan di desa Jatimulyo sepasang suami istri yang berprofesi sebagai penjual makanan. Setelah dewasa aku menikah dengan seorang gadis pilihanku dari desa sebelah kampung halamanku. Gadis itu bernama Mumun. Karena sifat manja yang ditanamkan sejak kecil oleh kedua orang tuaku. Akhirnya berakibat buruk pada saat aku sudah berumah tangga. Aku menjadi seorang bisa dikatakan ingin hidup enak, tapi enggan mencari pekerjaan yang layak. Meski pernikahan kami sudah berjalan dua tahun lebih, namun beberapa usaha yang aku geluti belum membuahkan hasil yang memuaskan. Tak jarang, untuk makan sehari-hari saja masih bergantung pada orang tua. Hingga suatu ketika, istriku hamil dan melahirkan seorang putri yang cantik, sebut saja namanya Mary. Mulanya aku merintis pekerjaan sebagai pengrajin batu bata. Beberapa tahun kemudian, usaha itu pun berhenti karena kurang modal. Beberapa kali aku mencoba mencari usaha-usaha yang lain, namun lagi-lagi aku belum juga menemukan pekerjaan yang cocok dengan kepribadianku. Di saat aku sedang kalut dengan keadaan, aku kedatangan seorang teman dari desa lain sang teman menawarkan suatu jalan alternatif, mencari kekayaan yang terdengar sangat muskil bagiku. Temanku yang sebut saja namanya Solikin memang tergolong berada di desanya. Kedatangannya di tempatku karena Solikin disuruh oleh seorang perantara dari desa sebelah agar mencarikan tujuh peserta untuk diajak ke suatu tempat keramat yang ada di pesisir Laut Kidul Jawa Barat. Maksudnya tak lain dan tak bukan adalah untuk melakukan peminjaman uang ke bank gaib. E. Menurut Solikin, segala kebutuhan mulai dari ongkos dan kendaraan dijamin oleh Abbas, sang perantara. Aku dan teman-teman cukup membawa KTP dan botol kosong bekas air mineral. Di sana konon ada sebuah tempat yang dirahasiakan berupa gua untuk meminta pesugihan berupa bang gaib. Terus terang, Aku tidak percaya pada cara-cara nyeleneh yang diutarakan temanku itu. Tapi mengingat kondisi keluarga yang memprihatinkan, akhirnya aku turuti saja ajakan itu. Sekedar mencari peruntungan, pikirku ketika itu. Sesuai dengan waktu yang direncanakan, rombongan disuruh berkumpul di suatu tempat yang ditentukan untuk menunggu jemputan dari Abah selaku perantara. sekitar jam 6, datanglah sebuah mobil kijang. Kendaraan inilah yang kemudian membawa rombongan kami menyusuri arah selatan menuju pantai Pengandaran di daerah Ciamis, Jawa Barat. Setelah sampai di sana kami diajak memasuki sebuah gua yang pengap. Kami semua menemui seorang juru kunci yang berpakaian serba putih ala wali. Setelah melakukan uluk salam, Abbas mengutarakan maksud kedatangan kami. Juru kunci itu tidak langsung menyanggupi, melainkan memberikan sebuah nasihat bahwa apa yang kami lakukan adalah perbuatan yang dilarang agama. Namun setelah Abbas mendesak, akhirnya juru kunci itu pun memenuhi permintaan kami dengan syarat-syarat dan resiko yang bakal terjadi. Persyaratan antara lain Peserta harus menyerahkan KTP dan memasukkan ombak air laut ke dalam botol yang kami bawa. Para peserta tidak boleh menciduk air laut secara langsung, melainkan menantahkan botol itu pada ombak yang datang sendiri secara bergelombang. Setelah semuanya diuraikan, kira-kira setengah jam kemudian kami keluar untuk mendapatkan air itu. masuk ke ruangan sang juru kunci. Lelaki berjubah putih itu memberikan lagi beberapa persyaratan yang harus disediakan oleh tiap-tiap peserta setelah sampai di rumah nanti. Di antaranya, kami harus menyediakan kamar khusus untuk meletakkan sarana ritual nanti. Air laut yang ada di dalam botol harus dicampur dengan bunga tujuh rupa. Peserta juga harus menyediakan tujuh jenis minuman yang berbeda dalam gelas, seperti kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, kopi jahe, air kelapa, dan beberapa sarana ritual lainnya. Semuanya ditutup dengan kain putih. Pelaku juga tidak boleh tertidur pada tengah malam. Di dalam kamar kami harus menunggu makhluk yang akan datang memenuhi hajat bagi tiap peserta. Menurut juru kunci, apapun yang terjadi pada pelaku tidak boleh beranjak dari kamar. Apabila ritual itu gagal, para pelaku siap menanggung resiko yang akan terjadi kelak. Setelah semua persyaratan beres, kami pun pulang kembali ke rumah dan desa masing-masing. sampai di rumah, aku mempersiapkan segalanya, termasuk kamar khusus untuk acara ritual. Ketika malam semakin larut, aku mulai melakukan ritual itu. Bau kemenyan yang mengepul menyengat kedua rongga hidungku. Aku masih duduk bersila menahan rasa kantuk yang sedari tadi menggayut di kelopak mataku. Sesaat kemudian tiba-tiba ruangan kamarku serasa berguncang. Aku merasakan seolah rumahku digoyangkan oleh sesuatu kekuatan yang amat dahsyat. Aku sangat terkejut dan beranjak dari tempat duduk untuk bangkit ke belakang. Setelah itu entah dari mana datangnya, di depanku tampak asap putih mengepul. Lambat laun, asap itu menjelma menjadi sosok manusia yang mengerikan. Makhluk tinggi besar itu berdiri tepat di depanku. Terlihat jelas rambutnya yang gondrong dengan taring mencuat di mulutnya. Tubuhnya tampak berwarna belang-belang milik zebra. Makhluk itu mengeram, seraya menyerangai, dia mendekatiku. Mungkin makhluk itu tidak mencekikku. Saat itu juga aku berusaha menghindar lari karena didera rasa takut yang membuncah. Ingin sekali aku berteriak, tapi entah kenapa suaraku tersekat di tenggorokan. Aku terus berusaha menggapai daun pintu untuk keluar. Setelah sampai keluar, aku lari mendekati ruang tamu. Untung saja makhluk itu tidak terus mengejarku. masih kurasakan seakan rumahku berguncang hendak roboh. Tapi anehnya, istri dan anakku tidak terusik sama sekali dengan peristiwa yang kualami. Memang, kejadian itu hanya berlangsung sementara, karena sesaat kemudian keadaan kembali normal. Karena takut aku pun tertidur di sofa ruang tamu. Akhirnya menyatakan ritual itu gagal total. Keesokan harinya, aku mendatangi beberapa rumah temanku. Mereka pun mengaku sama mengalami peristiwa semalam. Akhirnya semuanya gagal. Begitu juga Abah Sang Perantara. Seminggu setelah kejadian itu, tersiar kabar bahwa dari teman-teman mereka kerap kali diganggu makhluk tinggi besar itu. Makhluk itu datang dan menuntut ganti rugi atas kekecewaannya. Tidak sedikit di antara teman-temanku mengalami kesurupan yang nyaris merenggut nyawanya. Bahkan di antara mereka, banyak yang anak-anaknya mengalami penyakit yang sangat aneh. Untung saja ada orang-orang pintar di desa masing-masing yang segera menangani. hari setelah kabar itu. Menjelang maghrib istriku yang baru pulang dengan anakku dari tempat mertuaku mengalami peristiwa yang selama ini aku takutkan. Setelah tiba di rumah, anakku yang berusia dua tahun itu mendadak kejang-kejang. Semua tetangga hadir termasuk ibuku untuk melihat keadaan anakku. Sebelumnya anakku tidak mengalami sakit apa-apa. Setelah semuanya berkumpul, anakku pun menghembuskan nafas yang terakhir. Semua orang yang hadir termasuk istri dan ibuku menangis meratapi kepergian anakku yang masih belia itu. Aku sangat terpukul dan menyesal dengan kejadian ini. Saat kematiannya, ada sesuatu yang aneh aku lihat di leher anakku. Begitu juga para tetangga yang hadir. Kami semua melihat seperti ada bekas cekikan di leher Meli anakku. Akhirnya keadaan pun menjadi gempar. Ada yang beranggapan anakku terkena ulah makhluk gaib atau makhluk halus. Namun ada juga yang mengatakan anakku menjadi tumbal orang yang melakukan pesugihan. Hanya aku yang tahu pasti tentang semuanya. Dan aku hanya menyesali perbuatan yang pernah kulakukan itu. Benarkah anakku menjadi tumbal akibat persekutuan yang gagal? Wallahu alam. Kini aku hidup dalam kesendirian Karena peristiwa itu istriku memutuskan untuk pergi menjadi TKW ke Arab Saudi Semoga peristiwa yang kualami ini tidak menimpa kepada para pendengar jimat yang lain sampai kapanpun kejadian ini terus membekas di dalam ingatanku. Itulah cerita singkat dari temanku tentang perbuatan pesugihan uang gaib. Apa yang bisa kita ambil dari masalah ini? Setidaknya kita harus bisa ambil hikmah bahwa rezeki, jodoh, kematian itu adalah rahasia ilahi. Kita tak bisa melawan kodratnya. Yang kita bisa lakukan sebagai hambanya adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus ikhlas atas semua ini dan harus yakin di balik semua musibah dan ujian yang kita alami. Allah pasti punya rencana lain yang pada akhirnya sangat baik untuk kita sebagai hambanya. Salam Cimatres, salam misteri.